kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? Tiga. Mamin muslimin yudhrimu dzamban kalau ada orang silap salah berdosa fayatatohar mandi mandi taubat. Summa yusalli ini sembahyang sunat dua rakaat. Usalli sunnatat taubat ini, lillahi taala. Summa yastaghfirullah. Selepas itu istighfar astaghfirullahalazim panjang lagi astaghfirullahaladzim la ilaha qayyum atubu ilaih yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dengan orang tua ini macam mana banyak-banyak bersodakoh pahalanya kirimkan tu almarhum mana dalilnya mana dalil sodakoh itu sampai Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya sudah mati meninggal dunia. Afa atas sedaku anha? Kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah ni pada almarhumah emak saya? Kata Nabi, tak bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayu sedekah tu afdal? Di antara semua sedekah itu sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi yang paling afdal saqiyul ma memberi air minum bagi air minum sebab di jazirah Arab susah air minum maka dia bagi air minum tapi bila di negeri itu air sudah banyak jangan lagi bagi air bagilah yang lain buatkan pondok tahfiz Quran kah belikan untuk pakaian anak yatim kah niatkan untuk almarhumah kita dapat ibunda kita pun dapat begitulah cara memperbaiki baca Quran apa kata mazhab Syafi'i Imam Nawawi Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Yang seelok-eloknya dia bacakan Quran sekhatam. Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Quran untuk almarhumah. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Quran. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa banyak-banyak berdoa Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha Allahumma ja'al qabraha radatan min riadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran